Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas beberapa permasalahan dalam permasalahan syar'i yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membacakan beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij. Namun sebelumnya, ikhwani wa akhawati ya Allah wa iyyakum jami'a, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah hendaknya selalu muhasabah ya selalu melakukan muhasabah selalu melihat kepada amalan-amalan yang selama ini kita lakukan. Apakah amalan yang kita lakukan adalah amalan ya, yang memang sudah mendekatkan diri kita dengan amalan tersebut kepada ridha Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita, terus berusaha memperbaiki amalan-amalan kita sehingga akhirnya kita memang menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ala. Cobalah perhatikan bagaimana para salaf bagaimana para salaf mereka selalu memikirkan diri mereka dan selalu berusaha untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dengan merenungi kandungan-kandungan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga kandungan-kandungan dari sabda-sabda yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu ungkapan yang menunjukkan bagaimana salaf ini adalah orang yang sangat takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut kalau seandainya dia tidak termasuk di antara orang-orang yang akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya saya setiap hari selalu berpikir kalau seandainya saya tidak pernah bersedih dalam kehidupan dunia ini, saya takut kalau seandainya saya bukan termasuk penduduk surga. Kalau seandainya saya tidak pernah bersedih, maka saya takut saya bukan termasuk penduduk surga. Atau beliau katakan, sesungguhnya orang yang tidak pernah merasa bersedih, ya tidak pernah merasa susah dalam kehidupan dunia, ditakutkan dia bukan termasuk penduduk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an ucapan penduduk surga tatkala mereka masuk ke dalam surga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu taala. Setelah mereka masuk ke dalam surga, penduduk surga mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu taala yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Yang telah menghilangkan dari kami kesulitan. Bahkan beliau juga mengatakan kalau seandainya seorang itu tidak pernah merasa takut tatkala dia berada di antara keluarganya. Ditakutkan dia juga bukan termasuk penduduk surga karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang penduduk surga bahwasanya mereka adalah orang-orang yang musyikun, orang-orang yang merasa takut, yang orang-orang yang tidak pernah merasa tenang tatkala mereka hidup di dekat keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim memang harus terus menghadirkan perasaan-perasaan seperti ini sehingga akhirnya menjadikan dia benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki amalan, perkataan yang selama ini dia lakukan dan selama ini dia ucapkan. Ikhwani wa akhawati azan Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an telah menerangkan tentang sifat kita. Sifat sebagai seorang manusia. Tabiat seorang manusia yang asli. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullah ayatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan 'azima yuridu ayyukhaf yuridullahu yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya yang Allah inginkan dengan diturunkannya syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diwajibkan untuk melakukannya tujuannya adalah yuridullah ayyatuba alaikum Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kalian untuk bertaubat mengaku akan kesalahan yang kalian lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi wa yuridul ladina yattabi'una syahawat antamilu mailan azima. Akan tapi orang-orang yang menginginkan atau orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai acuannya, sebagai tuhannya, mereka ingin agar kalian itu keluar dari jalur as mustaqim, dari jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT dengan kesesatan yang jauh. Kemudian Allah katakan yuridullah ayatu yuridullah ayyukaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala dengan syarat Islam tujuannya adalah untuk meringankan beban kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Para ulama tafsir mengatakan ini sifat kita sifat sebagai seorang manusia bahwasanya kita itu adalah seorang yang yang lemah. Lemah dalam hal apa? Para ulama mengatakan lemah dalam iman. Manusia adalah orang yang lemah dalam dalam imannya. Lemah dalam azimah, lemah dalam keinginan, lemah dalam semangat. Karena itu kita lihat selalu kita terkala ingin melakukan suatu kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah yang diperintahkan oleh Allah swt kita merasa bahwasanya hati ini berat untuk melakukannya. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan lemah. Jadi lemah dalam segala hal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu bertawakal dan meminta bantuan kepadanya untuk melaksanakan perintahnya dan untuk meninggalkan larangannya. Jadi ini sifat pertama yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya amanah sesungguhnya amanah ini telah kami tawarkan kepada langit-langit dan juga telah kami tawarkan kepada bumi dan juga telah kami tawarkan kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semua mereka, langit-langit dan gunung dan bumi semuanya enggan untuk memikul amanat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Keengganan mereka bukan berarti mereka menentang perintah Allah, tidak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan keengganan mereka karena pengagungan mereka yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kalau seandainya amanah tadi diberikan kepada mereka, akhirnya mereka tidak mampu memberikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena itu mereka mengatakan, Ya Allah kami tidak sanggup, akan kami, kami akan selalu taat kepadamu Ya Allah. Amanah apa yang ditawarkan oleh Allah Swt? Para ulama terangkan yang dimaksud dengan amanah di sini adalah perintah untuk melaksanakan eh, perintah-perintah Allah Swt. amanah untuk melaksanakan perintah Allah dan juga untuk meninggalkan larangan larangan Allah Swt. Allah katakan kepada langit dan Allah katakan kepada bumi dan gunung, kalau seandainya kalian taat kepada perintahku, maka kalian akan aku berikan surga dan ridhoku. Dan kalau seandainya kalian tidak mau taat melaksanakan laranganku dan meninggalkan perintahku, maka untuk kalian neraka dan murkaku. Maka akhirnya semua mereka tidak tidak berani untuk memikul amanah yang berat ini. Kemudian Allah SWT katakan, wahamalah insan. Amanah tadi dipukul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula amanah yang berat tadi dipikul oleh manusia. Allah Subhanahu taala tawarkan amanah tadi kepada nenek moyang kita Adam alaihi assalatu wassalam. Adam bertanya, "Ya Allah, amanah apa itu?" Maka Allah Subhanahu taala katakan, "Kalau seandainya engkau taat, patuh dan meninggalkan larangan, maka untukmu surga dan rahmatku. Kalau seandainya engkau ingkar dari hal ini, maka untukmu neraka dan murkaku." Maka Adam alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Ya Rabbi, aku terima amanah tadi." Allah SWT katakan, "Innahu kana zaluman jahula." Manusia itu adalah seorang yang selalu melakukan kezaliman dan manusia itu memiliki sifat bodoh. Jadi ini sifat juga sifat yang Allah sebutkan, sifat tercela yang Allah sebutkan pada diri kita yang memang ada pada diri kita. Bahwasanya kita adalah orang-orang yang selalu melakukan kezaliman kita selalu yang dimaksud dengan kezaliman dalam Islam adalah meletakkan sesuatu tidak pada tidak pada tempatnya. Sedangkan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang yang dimaksud dengan kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena itu tatkala seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dia telah melakukan kezaliman. Karena ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala diberikan kepada selain Allah, maka ini namanya kezaliman. Karena itu Allah katakan dalam surah Al-Luqman, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Sedangkan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena itu selalu kita tekankan salah kalau seandainya seorang mengatakan hukum waris dalam Islam adalah hukum yang tidak adil. Hukum waris dalam Islam adalah hukum yang tidak adil kata mereka. Ini salah. Kenapa? Karena Islam tatkala menentukan syariat, maka Islam meletakkan sesuatu tepat pada pada tempatnya. Ini sifat yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Kemudian kalau kita lihat sifat yang tercela juga yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Coba lihat bagaimana manusia salah di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala salah di dalam memahami musibah dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Allah SWT katakan dalam ayat ini bahwasanya ada di antara manusia yang apabila diberikan oleh Allah SWT kemudahan, Allah berikan ujian kepadanya dengan kemudahan rezeki. Maka dia mengatakan Robbi akraman. Mudah rezeki yang dia beri, yang Allah berikan kepada dia, kehidupannya mudah semuanya, kesehatan diberikan oleh Allah kepadanya, maka orang ini akan mengatakan Robbi akraman. Robku telah memulia, memuliakanku. Jadi dia menyangka manusia itu banyak menyangka tatkala mudah hidupnya dia menyangka Allah cinta kepadanya. Padahal kita tahu bahwasanya standar cinta Allah kepada seorang hamba bukan dengan harta. Bukankah Korun yang punya harta yang sangat banyak ditenggelamkan oleh oleh Allah Subhanahu taala? Standar kemuliaan di sisi Allah bukan jabatan, bukan kafir Aun yang menguasai Mesir dan diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah uh, tentara yang sangat kuat, dan juga kepandaian di dalam mengatur negaranya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan bersama tentaranya di di laut. Ini semua menunjukkan bahwasanya ungkapan manusia bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki untuknya bahwasanya dia telah dimuliakan oleh Allah adalah ungkapan yang salah. Begitu juga sebaliknya ada di antara manusia yang Allah uji tatkala Allah uji Idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Tatkala Allah SWT uji dia dengan memberikan kesempitan untuk rezekinya. Dia mengatakan Rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakanku. Padahal kadangkala Allah SWT sempitkan rezeki kepada seorang hamba tujuannya adalah mengangkat derajat hamba tadi di sisi di sisi Allah Subhanahu jalla wa ala. Ini sifat yang lain. Karena itu ikhwani wa akhwati, azan ya Allah wa iyyakum jami'a. Kita pada pertemuan kali ini insyaallah taala akan membahas beberapa amalan yang tatkala seorang melakukan amalan tadi maka dia akan keluar dari sifat tercela ini. Yang Allah sebut, sebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Beberapa amalan yang kalau seandainya seorang itu melakukan amalan-amalan ini maka dia akan terbebas dari sifat tercela ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a ini sifat yang lain yang Allah Allah letakkan pada diri kita sebagai seorang manusia sesungguhnya manusia kata Allah innal insana sesungguhnya manusia ini semua manusia tidak ada tersisa karena eh, memakai alif lam ya memakai alif lam yang menunjukkan bahwasanya ini mencakup seluruh manusia. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan memiliki sifat halua. Apa yang dimaksud dengan halua? Allah tafsirkan sendiri dengan firman-Nya, "Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua." Manusia punya sifat punya sifat halua. Apa yang dimaksud dengan sifat halua ini? idza massahu syarru jazua. Kalau seandainya dia tertimpa perkara yang buruk, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Kalau seandainya Allah tentukan untuk dia satu kebaikan, maka kamu lihat dia adalah orang yang paling bakhil. Kalau diberikan ujian yang menyakitkan, dia berkeluh kesah. Kalau seandainya diberikan kebaikan, dia adalah orang yang paling paling bakhil. Ini sifat yang Allah letakkan pada diri seorang manusia dan ini sifat tercela. Dan seorang muslim harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari sifat tercela ini. Yaitu tatkala tertimpa musibah dia berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah yang dilarang di sini bukan berkeluh kesah kepada Allah dalam artian mengadu akan ujian yang Allah berikan kepada kita, mengadu kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah SWT mudahkan urusan kita. Akan tapi yang dia lakukan adalah kadangkala mungkin mencela Allah SWT dari ketentuan yang Allah telah tentukan untuknya. Dan tatkala Allah SWT berikan kemudahan untuknya, kita lihat dia adalah orang yang paling paling bakhil. Jadi sebagaimana kita katakan tadi bahwa seorang manusia, seorang hamba harus berusaha semaksimal mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan seperti ini. Yaitu yang selalu berkeluh kesah tatkala tertimpa musibah, tatkala tertimpa cobaan, diberikan cobaan, dan yang kedua yang selalu bakhil tatkala Allah Subhanahu wa taala pelit tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki untuk dia Allah Subhanahu wa taala katakan terkecuali dari orang-orang yang punya sifat tercela ini dengan sifat-sifat yang lain yang kita bacakan pada ayat-ayat sebelumnya Orang-orang yang selamat dari sifat tercela ini adalah yang pertama adalah illal musallin. Orang yang melakukan salat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala katakan salat yang bagaimana? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Karena kita tahu bahwa sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maun, Allah juga mencela orang-orang yang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yaitu yang mereka lalai tatkala mereka melakukan salat. Bagian ulama mengatakan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang lalai dalam salatnya adalah yang mengundur-undur waktu sehingga dia salat di akhir waktu kemudian salatnya sama seperti salatnya orang munafikin karena karena keratil ghurab sama seperti salat satu ayam cepat karena sudah hampir habis waktunya ini salat orang munafik yaitu yang melambat-lambatkan salat sehingga akhirnya dia melakukan salat di akhir di akhir waktu sehingga kemudian dilakukan salat sebagaimana salat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi Allah SWT katakan sifat yang pertama yang menyebabkan seorang itu selamat daripada sifat yang tercela yang Allah letakkan pada dirinya adalah orang-orang yang melakukan melakukan salat. Dan para ulama tafsir sebutkan bahwa yang maksud dengan orang-orang salat ini adalah yang salat dengan menyempurnakan syarat rukun dan kewajiban-kewajiban salat dan penyempurna-penyempurnanya. Jadi kita harus mempelajari tentang syarat salat itu apa saja. Kita juga harus pelajari tentang rukun salat itu apa saja kita juga harus pelajari tentang kewajiban-kewajiban salat itu apa saja dan penyempurna-penyempurna salat itu apa saja sehingga akhirnya salat kita benar-benar menjadi salat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kebanyakan mungkin merasa bahwasanya tidak berpengaruh salat yang dia lakukan. Ya tidak berpengaruh salat yang dia lakukan. Semakin banyak salat, semakin banyak pula maksiat yang dia lakukan waliyadzubillah. Dia tidak merasa bahwasanya salat yang dia lakukan itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Allah SWT mengatakan inna salata tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat adalah suatu amalan yang bisa menghalangi seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa salat tidak bisa menghalangi seorang dari perbuatan keji dan mungkar? Karena salatnya belum belum benar. Salatnya belum benar. Karena itu para ulama katakan kalau seandainya salat saja tidak bisa kita jaga, maka amalan Islam yang lain lebih layak untuk tidak dijaga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal Amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah nanti hari kiamat adalah adalah salat. Kalau seandainya baik salatnya maka baiklah seluruh amal. Kalau seandainya buruk salatnya maka buruklah seluruh amal. Ini menunjukkan bahwasanya timbangan yang pertama yang Allah SWT timbang dari amalan adalah salat. Maka kalau seandainya salatnya baik, maka baiklah seluruh amal. Maka para ulama katakan kalau seandainya salat saja tidak bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka jangan berbicara tentang hukum Islam yang lain. Jangan berbicara tentang amanah, jangan berbicara tentang zakat, jangan berbicara tentang baiknya puasa, jangan berbicara tentang baiknya berbakti kepada kedua orang tua kalau seandainya salat saja tidak bisa kita kita jaga. Karena timbangan yang pertama nanti akan dihisap oleh Allah SWT dari amalan adalah salat. Kalau seandainya salat baik, maka baiklah seluruh amal. Kalau seandainya salatnya buruk, maka buruklah seluruh amal. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya telah ingatkan kita dengan masalah masalah salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam satu hadis, tatkala beliau akan meninggal, apa wasiat beliau? as assalat, as as wa mamalakat aimanukum. Perhatikanlah oleh kalian salat, perhatikanlah oleh kalian salat, perhatikanlah oleh kalian salat dan juga perhatikanlah oleh kalian budak-budak yang di bawah tanggungan kalian. Ini wasiat Nabi alaihi assalatu wassalam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "La hazza fil Islam liman tarakat salat." Tidak ada bagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan meninggalkan salat. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu memperhatikan selalu memperhatikan salat mereka dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang rindu melakukan salat yang insya Allah nanti eh, akan kita bahas tentang masalah fondasi ibadah yang menyebabkan seorang melaksanakan ibadah pada ayat selanjutnya. Jadi ini sifat yang pertama. Jadi orang yang bisa terlepas dari sifat yang buruk yang Allah tentukan pada diri seorang hamba adalah tatkala mereka melakukan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang daim di dalam salatnya. Apa yang dimaksud dengan daim? Para ulama terangkan yang maksud dengan daim adalah khusyuk. Yang maksud dengan daim adalah khusuk yang selalu khusuk di dalam salatnya. Ini ayat ini dalam surat Al-Ma'arij ini kita lihat ada kesamaan dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada kesamaan. Kemudian juga nanti ada kesamaan juga dalam surat Az-Zariyat. Sifat-sifat seperti ini Allah Subhanahu wa taala selalu ulang dalam Al-Qur'an. Jadi alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat? Sebagian orang mengatakan khusyuk dalam salat adalah tatkala kamu sudah tidak ingat kanan dan kiri lagi. Ini bertentangan ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan bahwa tatkala beliau akan ruku, beliau agak maju ke depan karena ada seekor kambing yang akan lewat di hadapan beliau. Jadi beliau nampak. Kemudian tatkala ada seekor binatang, yang lewat di hadapan beliau maka beliau membunuhnya. Kemudian bagaimana beliau pernah salat juga dengan menggendong cucu beliau alaihi salatu wassalam. Ini semua menunjukkan bahwasanya khusyuk bukan sebagaimana, ya, sebagaimana yang mereka katakan bahwasanya khusyuk itu adalah tatkala kamu sudah tidak sadar lagi dengan salat kamu. Ini salah. Mereka katakan bahwasanya khusyuk itu tatkala kamu digigit seekor nyamuk kamu tidak terasa lagi dengan gigitan nyamuk tadi. Ini namanya khusyuk kata mereka. Padahal itu tidak benar khusyuk sebagaimana yang katakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat adalah tatkala engkau hadirkan hatimu dalam salat. Engkau hadirkan hatimu di dalam salat. Maksudnya apa? Pikiran kita semuanya tertuju ke dalam ke dalam salat dan pandangan kita diarahkan ke mana? Ke tempat ke tempat sujud. Beliau rahimahullahu taala mengatakan <coughs> apa kata beliau? beliau mengatakan al khusu fi salah la yakunu illa liman faragha qalbuhu laha washtaghala biha amma adaha. kekhusuan di dalam salat tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang kecuali apabila seorang itu menjadikan hatinya memang berada di dalam salat dan hatinya disibukkan dengan salat dan tidak disibukkan dengan selain salat dan orang yang bisa khusu adalah orang yang lebih mengutamakan salat dibanding yang yang lainnya. Jadi orang yang bisa khusu adalah orang yang lebih mengutamakan salat dibanding yang lainnya. Sehingga tatkala orang tadi mampu menjadikan salat yang paling utama untuk dirinya, maka dengannya hatinya akan tenang tatkala salat. Dia akan merasa berbahagia tatkala tatkala salat. Coba perhatikan riwayat dari Imam Ahmad kata beliau dari hadis eh, dari riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i Nabi SAW mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu nisa wa ju'ilat qurratu aini fis Allah SWT menjadikan aku mencintai dalam perkara dunia minyak wangi dan wanita. Kemudian Nabi SAW katakan ju'ilat qurratu aini fis Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk hatiku di dalam salat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahagia terkala beliau sedang sedang salat. Beliau merasa bahagia tatkala beliau sedang salat. Beliau merasa senang tatkala beliau sedang salat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW katakan kepada Bilal, "Kum ya Bilal, fa'arif Nabi salat." Adalla wahi Bilal, tenangkan jiwa kami dengan melaksanakan salat. Subhanallah. Ini orang-orang yang memang menjadikan salat itu yang paling utama untuk dirinya. Karena itu dalam riwayat dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat Ansar yang minta air wudhu kepada Budak ya. Dia katakan wahai budak aku ambilkanlah air wudhu karena sesungguhnya aku akan istirahat. Aku akan istirahat. Subhanallah, salat dijadikan bagi dia adalah istirahat. Di hari tatkala kebanyakan kita merasa salat adalah beban. Salat adalah beban. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ambilkan air wudhu karena aku akan istirahat. Karena ketenangan seorang muslim kegembiraan seorang muslim akan dia dapat tatkala dia salat sebagaimana ketenangan dan kegembiraan yang telah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau katakan sesungguhnya kehusuan itu akan didapat oleh orang yang memang memusatkan hati dan pikirannya di dalam salat kemudian menjadikan salat menjadi suatu perkara yang paling awal untuk dirinya. Maka dengan ini akhirnya orang ini bisa khusyuk di dalam salat. Sedangkan kalau seandainya salat ini tidak bisa kita jadikan menjadi amalan yang paling pertama, maka sulit kita khusyuk di dalam di dalam salat kita. Tatkala kita salat masih terbayang yang lain. Maka contohkan saja tatkala kita lebih mengutamakan misalnya perdagangan yang kita jual. Ya, perdagangan yang kita jual bertepatan mungkin waktu itu kita di pasar. Kemudian datang waktu salat, pas banyaknya orang yang sedang membeli, maka salat kita itu akan tergantung kepada mana yang lebih kita cintai salat atau harta. Kalau seandainya salat yang paling utama tentunya kita akan lupa dengan dengan harta. Kalau seandainya harta yang paling utama maka tatkala salat salat tidak akan bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Karena itu ikhwani wa akhawati azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Dan sulit sekali memang melakukan salat dengan khusyuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali kita khusyuk dalam salat karena syaitan alaihi laknatullah dan bala tentaranya akan terus berusaha menjadikan kita orang-orang yang tidak pernah khusyuk di dalam salat kita. Akan tapi ini adalah perjuangan. Jadi sifat yang pertama yang bisa menjadikan seorang itu keluar dari daripada sifat tercela yang Allah tentukan untuk dirinya, maka pertama yang harus dia lakukan adalah melakukan salat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, walladzina hum walladzina fi amwalihim hakum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang bisa terselamatkan daripada sifat tercela yang Allah tentukan untuk dirinya adalah tatkala dia menjadikan harta yang Allah rezekikan kepada dia hakum maklum bagian tertentu litsa wal mahrum bagian tertentu yang dia berikan kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta yaitu seorang fakir yang meminta ataupun orang fakir yang tidak tidak meminta jadi setiap rezeki yang Allah berikan kepada dia, dia sisihkan untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Dari kalangan fukara kaum muslimin. Coba perhatikan. Ini satu hal yang mungkin tidak terbayang dalam benak kita kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita tidak menyangka bahwasanya kita tidak pernah merasa bahwasanya satu hal yang harus kita lakukan adalah menyisihkan sebagian rezeki tadi untuk orang-orang fakir, Orang-orang yang butuh, orang-orang yang minta atau fakir yang tidak meminta. Karena itu apa kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan sesungguhnya kami dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kalian lihat, maka kami adalah orang yang tidak ada seorang pun di antara kami yang merasa dinar dan dirham yang ada di tangannya lebih berhak dia gunakan daripada temannya. Uang yang ada di tangannya, di tangan seorang sahabat, dia merasa bahwasanya dia tidak lebih berhak daripada saudaranya menggunakan uang tadi. Padahal uang tadi adalah miliknya, jelas miliknya. Akan tapi dia merasa mungkin saja saudaranya lebih berhak untuk menggunakan uang ini dibanding dirinya. Karena kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang melalui perantara tangan orang orang lain. Karena itu di sini coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang walladzina fi amwalihim hakum maklum. Mereka adalah orang-orang yang menyisihkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka untuk siapa lisail, untuk orang yang meminta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lisaili hakun wa inja ala farad. Orang yang meminta itu punya hak untuk diberi walaupun dia datang dengan mengendarai kuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diminta pernah beliau menolak? Pernahkah beliau menolak? Tidak. Bahkan kalau seandainya beliau tidak punya, beliau katakan datanglah engkau besok. Datanglah engkau besok. Jadi tidak pernah Nabi saw itu menolak, mengatakan tidak tatkala ada seorang yang meminta sesuatu kepadanya dengan catatan tatkala dia mampu memberi memberikannya. Inilah akhlak Nabi saw. Allah swt berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." sesungguhnya pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Kita selalu ta'zim kepada sunnah Nabi SAW. Kita selalu mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang istiba dengan sunnah Nabi alaihi wasallam. Kita mengatakan adalah orang-orang yang murni 100% ikut dengan manhajnya Rasulullah SAW. Coba perhatikan dalam manhaj akhlak. Nabi SAW, Alaihi Wasallam Allah SWT mengatakan Lakatkan kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang berharap bertemu dengan Allah dan berharap mendapat pahala nanti di hari akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini akhlak Nabi SAW. Tatkala ada seorang yang meminta kepadanya, Nabi SAW tidak pernah menolaknya. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ini, bagaimana orang-orang yang bisa terselamatkan dari sifat yang buruk, mereka-mereka yang menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dia untuk orang-orang fa untuk orang-orang fakir. Dalam dua sifat ini kita lihat bagaimana Allah SWT sejajarkan yang menyebutkan yang pertama salat kemudian yang kedua tentang zakat dan kalau kita lihat dalam banyak Al-Quran Allah SWT selalu sebutkan salat kemudian setelahnya zakat sama seperti firman Allah SWT dalam surat Ad-Dariyat ya firman Allah SWT dalam surat surat Ad-Dariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman juga lafaz mahrum ya dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu jalla wa ala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Sama ya. Akan tapi yang Allah sebutkan salat di sini lebih khusus yaitu salat tahajud, salat malam. Allah taala katakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang yang sedikit tidur malamnya. Di mana mereka habiskan waktu malam? Mereka habiskan dengan bertahajud kepada Allah Swt. Mereka habiskan dengan salat kepada Allah Swt. Wabilah hari humnya takfirun. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang minta ampunan kepada Allah di waktu sahur. Jadi mereka salat di sepertiga malam, ya salat di sepertiga malam, kemudian di waktu sahur mereka duduk, ya setelah salat mereka istirahat untuk menanti subuh mereka duduk istighfar kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagian ulama mengat, menyebutkan bahwasanya ini salah satu keutamaan waktu waktu sahur. Salah satu keutamaan waktu sahur. Karena itu para ulama katakan tatkala e, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam mengaku kesalahan di hadapan ayah mereka, mereka minta kepada ayahnya untuk langsung memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Apa jawaban Yakub? "Saufa astaghfiru lakum saufa astaghfiru lakum Nanti saya akan istighfar, nanti waktunya, bukan sekarang. Nanti waktunya saya akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya beliau menanti waktu sahur. Ini satu keutamaan di waktu sahur. Jadi sebagaimana yang juga diterangkan oleh para ulama bahwasanya kita juga harus memperhatikan waktu-waktu yang waktu-waktu tersebut adalah waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya waktu sahur, waktu berbuka, kemudian di akhir waktu pada hari pada hari Jumat, kemudian tatkala sedang turun hujan, kemudian antara adzan dengan iqamat. Ini waktu-waktu mustajab yang kita diperintahkan oleh Islam untuk memohon kepada Allah SWT kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian Allah katakan, "Wa amwalihim haqqun lis wal mahrum." Jadi orang yang beriman adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT Kemudian orang yang beriman adalah orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk orang fakir yang meminta dengan orang fakir yang tidak meminta. Ini sama ya, kaitannya dalam surat Az Zariyat dengan surat uh, Al-Ma'arij. Ya sama-sama Allah SWT sebutkan yang pertama adalah salat, kemudian yang kedua adalah zakat. Dan kalau saat ini kita lihat dalam hadis juga demikian. Nabi SAW katakan dalam hadis, Umir tuan uqatilan nas, hatta yashadu an la ilaha illallah, wa anna muhammad rasulullah, wa yuqimus salah, wa yu'tuz zakah. Wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah. Jadi ya, yang pertama adalah bersyahadat sampai mereka bersyahadat aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang agar mereka mau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang di, yang berhak diibadati kecuali Allah. Kemudian yang kedua mendirikan salat dan menunaikan menunaikan zakat. Dan zakat ayuhal ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala yang diinginkan adalah zakat wajibah dan zakat yang bukan bukan wajib. Jadi misalnya dikatakan oleh Allah lisa'il wal mahrum wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum, mereka selalu menyisihkan harta mereka untuk orang yang meminta dari kalangan orang fakir maupun orang fakir yang tidak meminta. Jadi penyisian harta ini sebagian ulama menyebutkan adalah maksudnya zakat yang wajib. Zakat harta maupun zakat fit, fitrah. Sedangkan sebagian lagi mengatakan masuk di dalamnya juga zakat yang mustahab atau sedekah yang mustahabah yang bukan wajib hukumnya. Dan ketahuilah bahwasanya kedua amalan ini, zakat yang wajib maupun zakat yang tidak wajib, sedekah umum, ini semua manfaatnya sangat besar untuk diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Coba perhatikan dalam ayat ini. Ya Muhammad, ambillah dari mereka sedekah zakat wajibah maupun zakat yang tidak wajib. Tutahhiruhum biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah yang engkau ambil dari mereka, engkau bisa sucikan dengan harta yang mereka keluarkan jiwa mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum wa tuzakkihim ini dua kalimat yang hampir sama dalam bahasa Arab. At-tazkiyah wa tahur. Tathir wa tazkiyah itu hampir sama, sama-sama suci artinya akan tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yang pertama tutahhiruhum maksudnya adalah mensucikan mereka dari perbuatan jelek. Mensucikan mereka dari perbuatan jelek, dari akhlak-akhlak yang jelek. Jadi dengan berzakat, dengan berinfak, akhlak jelek akan hilang dari diri diri kita. Salah satu di antara akhlak jelek yang Allah SWT sebutkan, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kemudian yuzakihim biha tazkiyah di sini yang artinya hampir sama dengan mensucikan dari perbuatan buruk, akan tapi yang diinginkan di sini sebagaimana disebutkan dalam tafsir tafsir para ulama yang dimasukkan di sini adalah tazkiyah yaitu ma apa namanya? meningkatkan ya, mensucikan diri dengan peningkatan amal saleh. Dengan peningkatan amal saleh. Karena itu zakat dalam bahasa itu artinya kadangkala adalah nama waziyadah yaitu bertam bertambah. Nabi SAW juga katakan dalam suatu hadis bahwasanya tatkala ada seorang hamba bersedekah kepada kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, maka Allah taala akan terima sedekah tadi dengan tangan kanannya dan Allah taala akan kembangkan itu zakat, itu sedekah sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan atau me me memelihara kudanya. Jadi sedekah atau infak itu gunanya adalah untuk tazkiyah watadhir untuk mensucikan diri kita daripada akhlak yang buruk, kemudian untuk menjadikan diri kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang yang baik. Ini manfaat, ya ini manfaat. Akan tapi memang ya kita rasakan bahwasanya hati ini adalah hati yang lemah. Padahal Allah SWT selalu katakan dalam Al-Qur'an, eh, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Walaupun sebagian tafsir mengatakan bahwasanya maksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula adalah dakwahmu yang pertama ya Muhammad, eh, dakwahmu yang terakhir ya Muhammad akan jauh lebih baik daripada dakwahmu yang pertama pertama. Jadi dakwah Nabi yang pertama di kota Mekah dengan dakwah Nabi yang kedua di kota Madinah jauh lebih baik kota Madinah. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat negeri akhirat jauh lebih baik daripada negeri dunia. Akan tapi walaupun keimanan ini sudah ada dalam hati setiap muslim, akan tapi Allah SWT sebutkan dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayat dunia. Akan tapi kebanyakan kalian masih lebih mengutamakan kehidupan kehidupan dunia. Jadi ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyakum jamia. Ini sifat yang kedua yang seorang itu bisa terbebas daripada sifat-sifat buruk yang memang ada di dalam diri dia. Jadi yang pertama salat dengan khusyuk, ya. Kemudian yang kedua adalah sedekah ya menyisihkan sebagian harta kepada fakir yang meminta maupun fakir yang tidak tidak meminta. Kemudian sifat yang ketiga, sifat yang ketiga dan yang keempat kita gabung karena sifat ini nanti berkaitan dengan arkanul ibadah, rukun ibadah. Allah SWT mengatakan walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Sifat yang ketiga adalah orang yang bisa terbebas daripada akhlak yang buruk adalah mereka yang membenarkan akan hari pembalasan. Sifat selanjutnya adalah orang-orang yang merasa takut daripada adab, adab Allah swt. Jadi orang yang terbebas dari sifat yang buruk adalah mereka yang mengimani akan hari akhir. Yang dimaksud dengan pengimanan hari akhir di sini adalah mengimani surga dan iman Allah swt. Tidak termasuk dalam ayat ini mengimani adab Allah swt. Kenapa? Karena pada ayat selanjutnya Allah khususkan ada. Karena itu yang dimaksud di sini adalah ar-raja wal khauf. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ar-raja wal khauf. Karena kita sudah selalu mendengar ya bahwasanya ibadah tadi tidak akan diterima kecuali dengan syarat dan juga harus ada rukun. Syarat dan rukun. Jadi ibadah tadi punya syarat dan juga punya rukun yang harus dipahami oleh setiap muslim. Syarat ibadah ada dua yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas. Tatkala melakukan ibadah, tidak ada yang dia harapkan kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang dia lakukan, waktunya, tempatnya, tata caranya, kadarnya juga harus sesuai dengan contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga harus sesuai dengan contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah tadi tidak akan bisa terlaksana dengan benar kecuali apabila didasari rukun ibadah. Apabila didasari rukun ibadah. Apa itu rukun ibadah? Dua yang telah kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah roja. Apa yang dimaksud dengan roja? Berharap surga dan pahala dari dari Allah Swt. Kemudian yang kedua adalah al khawf yaitu takut daripada neraka dan siksa siksa Allah Swt. Murka Allah Swt. Yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta. Yang ketiga adalah mahabbah. Ikhwani wa akhwati azan ya Allah wa iyyakum jami'a. Kalau seandainya seorang itu punya tiga rukun ibadah ini, maka jadilah dia sebagai seorang yang melaksanakan perintah Allah semuanya, seluruhnya. Coba bayangkan rukun yang ketiga ya, al-mahabbah kita katakan. Rukun yang ketiga adalah al-mahabbah cinta. Ini rukun yang paling subhanallah ya. Kita katakan dalam hadis yang kita bacakan di awal, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berbahagia tatkala melakukan salat. Kenapa beliau berbahagia tatkala melakukan salat? Kebanyakan kita yang mungkin terbebani dengan dengan salat. Karena beliau itu adalah orang yang sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu taala. Seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu taala adalah orang yang merasa ibadah kepada Allah adalah suatu kebahagiaan. Sedangkan orang yang tidak cinta kepada Allah